Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang terakhir keluar dari neraka memang namanya Juhainah. Diriwayatkan Juhainah itu saking lama di neraka hanya tinggal abu saja seperti kayu bakar doang badannya tersebut. Sehingga dia masuk ke surga itu merangkak. Karena sudah apa ribuan tahun dibakar, bakso aja dibakar satu jam kosong Ya. Kan. Ini badan, lagi badan, ribuan tahun. Maka Imam Hasan Al-Basri ketika mendengar cerita ini menangis. Dan berdoa, Ya Allah jadikan aku seperti dia. Imam Hasan Al-Basri. Yang dikatakan riwayat lain, beliau dikatakan sebagai pemimpinnya para tabi'in. Walaupun ada yang mengatakan Sayyidut Tabi'in Uwais Al-Qarni, ada juga pendapat lain mengatakan Sayyidut Tabi'in Imam Hasan Al-Basri. Mendengar cerita Juhaina, Juhaina Ya Allah jadikan aku orang ini. Sampai nangis. Ditanya sama muridnya. Syekh, antum wali Allah. Antum orang alim, orang soleh. Pasti masuk surga duluan. Masa minta orang yang terakhir keluar dari neraka. Sampai nangis. Apa beliau bilang? Aku minta jadikan orang ini. Kenapa? Karena dia walaupun terakhir keluar dari neraka, masih ada jaminan dari Allah dia masuk surga. Sementara saya, siapa yang menjamin saya masuk surga? Walaupun saya orang alim sekarang, siapa menjamin besok saya muslim? Sementara orang ini, walaupun terakhir dia dapat jaminan dari Nabi, dia akan masuk surga walaupun terakhir. Sekelas Imam Hasan Basri masih takut. Kita, la ilaha illallah. Sedekah pelit, solat kadang bolong-bolong, merasa surga duluan. Itu kita. Nah, <coughs> tentunya yang boleh masuk surga adalah yang masih ada kalimat la ilaha illallah di dalam hatinya. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilallah masuk surga. Jadi yang berhak masuk surga adalah orang yang ada iman dalam hatinya. Yang tidak ada iman sama sekali tidak berhak masuk surga dalam agama kita. Karena kalau tidak saya jelaskan dalam agama kita ini bisa dilaporkan nanti ini. Kayak uas nanti saya. Dalam agama kita yang tidak ada iman, yang tidak percaya akan Allah tidak akan masuk surga dalam agama kita. Agama lain ya terserah dia lah, nggak ngurus ya. Tentu kalau yang ditanyakan tadi, apakah apa tadi? Setelah Juhaina ini ada orang-orang muslim atau ada orang-orang musyrik lagi? Tentu orang Juwainiyah ini berarti dia orang Islam terakhir yang ada di neraka. Berarti setelah Juwainiyah masuk surga, maka tidak ada lagi orang Islam di neraka. Yang di neraka itu sisa orang-orang musyrik, orang-orang munafik yang tidak ada iman di hatinya, orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Setelah Juwainiyah masuk surga, maka sorga ditutup, pintu neraka pun ditutup. Yang di sorga mereka bahagia selama-lamanya, yang di neraka mereka tersiksa selama-lamanya. Nauzubillah min Bukan berarti Juwaina terakhir lalu tidak ada orang lagi neraka, enggak. Juwaina itu adalah orang muslim yang terakhir masuk surga. Saking banyaknya dosa dia, maka dia orang yang terakhir masuk surga. Nauzubillah min mindalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya jangan jadikan kita seperti inilah, seperti Juwaina ini ya. Paling enggak ya masuk awal-awal lah. Jangan sampai sedih ya Allah, menakutkan. Bingung juga ya. Mau minta masuk surga tanpa hisab, enggak layak. Tapi kalau masuk neraka duluan tak mampu. Ya kita ikut Abu Nawas aja. Ilahi ilas tulil firdau si'a lah ya Tuhanku, aku ini enggak layak masuk surga. Wala aqwa 'alan naril jahim dan aku tidak kuat masuk neraka jahim. Habli taubatun wa fidunubi. Maka terimalah taubatku dan ampun dosaku. Fa innaka ghafirun dzambil 'azim. Karena engkau adalah zat yang maha pengampun dosa. Ya itu aja udah. Ikut-ikut Abu Nawas saja. Wallahu a'lam bissawab.